وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه وكله قول مالك ومنه منصوص من قوله ومنه معلوم معلوم من مذهبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر شرور أنفسنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين قال المصنف رحمه الله berkata الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله dalam kitabnya اجتماع الجيوش الإسلامية ketika menjelaskan tentang perkataan Al-Imam Malik As-Saghir Malik kecil Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani wa kullu ma qaddamna dhikrahu semua yang kami sebutkan sebelumnya fahuwa qawlu ahli sunnah dialah mazhab pendapat ahli sunnah wa a'immatun nas dan inilah pendapat para ulama fil fiqh wal hadithi ala ma bayyannahu baik ulama-ulama fikih maupun ulama-ulama hadis sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wa kulluhu qawlu Malikin semuanya adalah merupakan perkataan Malik. Faminhu mansusun min qawlihi sebagian terambil daripada perkataannya langsung wa minhu ma'lumun min min madhhabihi sebagian diketahui dari madhabnya. Jadi inilah i'tiqad ahlu sunnah dari madhab Malik, Malikiyah yang mana dia merupakan mazhab ahli sunnah tentang apa yang seyogianya diyakini oleh ahlu sunnah Jemaah. jamaah. Naam. Qala Malik, qala Umar bin Abdul Aziz, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanna Rasulullah sanna Rasulullah sanna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'di sunanan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah واستكمال لطاعته وقوة على دين الله تعالى ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها من اهتدى بها محتد ومن استنصر بها نصر ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله وما تولى وأسلاه والله الله والله الله ما تولى وأسلاه جهنم وساءت مسيره Qala Malikun berkata Imam Malik rahimahullah Qala Umar bin Abdul Aziz berkata Umar bin Abdul Aziz sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'di sunanan Sesungguhnya Nabi telah menjelaskan jalan-jalan beragama dan demikian juga para pemimpin yang datang setelahnya <clears throat> al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Mengambil jalan tersebut, mengikutinya adalah merupakan bagian daripada membenarkan apa yang terdapat dalam kitabullah. Karena kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Berkana uswatun fi Rasulullah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah contoh suri tauladan bagi kalian. Wa atiullaha wa atiur wal amri minkum. Patuhilah Allah, Rasulnya dan Rasulnya patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin dari kalian. Ya. Jadi mengambil jalan mereka, mengikuti jalan mereka adalah merupakan bagian dari pembenaran terhadap kitabullah wastikmalun li taatihi. Menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwah ala dinillahi taala. Mengambil jalan mereka adalah merupakan modal kekuatan dalam agama Allah ini. Laisa li ahadin tabdiluha wala taghiruha wala fi ma khalafa tak layak seorang pun untuk mengganti jalan tersebut merubahnya atau melihat melirik jalan lain yang menyelisih jalan Nabi SAW dan para pemimpin setelahnya man ihtada biha muhtad yang mengambil petunjuk dari jalan ini dialah yang mendapat petunjuk wa man istunsira biha nusir barang siapa yang menjadikan jalan ini sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Allah akan tolong Allah akan menangkan. Dan itu sudah terbukti manakala mereka mengikuti jalan Nabi, Allah menangkan mereka. Oman tarakaha barang siapa yang meninggalkan jalan tersebut wattaba'a ghayra sabilil mu'minin memilih jalan selain daripada jalannya orang-orang beriman wallahu Allahu ma tawalla Allah akan biarkan dia dalam keterombang-ambingannya wa aslahu jahannama Allah akan menggiring dia ke neraka jahannam sa'at masirah. Itulah seburuk-buruk jalan. Inilah jalan beragama yang lurus. Yang mengambilnya akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapat petunjuk. Yang menyelisihinya akan digiring ke neraka jahannam seburuk-buruk tempat. Naam. Qala Malik, "Ajabani azma Umar radhiyallahu anhu." Azmu? Ajabani azmu Umar radhiyallahu anhu fi dhalik. فرضي الله عنه ما كان أسلبه في سنة أسلبه ما كان أص... نعم أسلبه ما كان أسلبه في سنة وأكومه ما كان أصلبه ما كان أسلبه في سنة وأكومه بها نعم قال مالك berkata Malik a'jabani azmu Umar aku kagum dengan azamnya Umar keinginan kuat Umar radhiyallahu anhu fi dalam hal itu yakni dalam mengikuti jalan Nabi yang mulia SAW dan jalan Abu Bakar yang datang setelahnya. Faradiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, maka ana aslabahu fi sunnah. Alangkah kuatnya dia dalam menjalankan sunnah wa aqwamahu biha, alangkah lurusnya dalam menjalankan sunnah. Naam. وقال في مختصر في مختصر المدونة وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق السبع سماواته دون أرضه Waqala fi Mukhtasar al-Mudawwanah berkata Imam Malik dalam kitabnya Ringkasan al-Mudawwanah wa annahu ta'ala fawqa 'arsyihi bahwasanya Allah itu di atas arasnya bidzatihi zatnya di atas arasnya ini perkataan Malik rahimahullah dalam kitabnya al-Mudawwanah dalam mukhtasarnya fawqa sab'i samawatihi di atas seluruh langitnya duna ardihi bukan di bumi Inilah perkataan Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i dan ini pula lah perkataan Syafi'i rahimahullah. Maka sungguh aneh yang bermadzhab Syafi'i tidak mengambil akidahnya. Mengambil akidah bukan daripada akidah Imam Syafi'i rahimahullah, hanya mencomot bagian fikihnya saja. Ya. Sungguh aneh mereka mengklaim bermadzhab Syafi'i tapi hanya diambil bagian fikih saja. Akidah mereka tinggalkan. Karena akidah Syafi'i adalah akidah Malik, akidah Malik adalah akidah para sahabat. Akidah para sahabat adalah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan nama-nama Allah. Ya, dengan keyakinan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut adalah sempurna, tak sama dengan sifat-sifat makhluk. Naam. Assalamualaikum ilaikum Qawlul imami Abi Bakrin Muhammad bin Muwahhabin Al-Maliki syahri risalati bin Abi Zaidin من المشهورين بالفقه والسنة رحمه الله تعالى قال في شرحه لرسالتي ومعنى فوق وعلى واحد عن عند جميع العرب وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك وهو قول تعالى ثم استوى على الأرض الرحمن قال قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب المالكي Ini masih Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan ulama-ulama mazhab Malikiyah. Jadi sudah banyak disebutkan dari perkataan para nabi. Ya, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengatakan Allah oh, atas arasnya. Kemudian perkataan Nabi Muhammad dalam sunnahnya. Kemudian perkataan para sahabat. Setelah itu perkataan para tabi'in. Setelah itu perkataan imam yang empat. Sebelumnya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, kemudian perkataan imam yang empat. Yang telah jelaskan perkataan Abu Hanifah, perkataan ulama-ulama Hanafiyah, kemudian dia menjelaskan perkataan Imam Malik dan masih dalam penjabaran perkataan ulama-ulama Malikiyah. Sebelumnya perkataan Ibn Abi Zaid ini syarahnya, perkataan Abu Bakar Muhammad bin Mauhi bin Maliki yang menjelaskan kitab Risalah Ibn Abi Zaid al-Mashhur. Ya. Al-Musyirani bil Fiqh wa Sunnah rahimahumullah yang kedua-duanya terkenal dengan keutamaannya dalam ilmu fiqh dan sunnah. Ya. Qala fi syarhihi risalah berkata Imam Abu Bakar ya dalam kitabnya Risalah ya menjelaskan risalah Ibnu Abi Zaid al qirwani wa ma'na fawqa wa 'ala wahidun ma'na fawqa ya dan 'ala adalah sama sama-sama maknanya di atas inda jami'il Arab menurut seluruh bangsa Arab Ar-Rahmanu ala 'alal arsistawa maknanya Ar-Rahmanu fauqal arsy di atas aras makna 'ala dan fauqa sama menurut seluruh bangsa Arab wa fi kitabillahi wa sunnati rasulih tasdiqu dzalik dan hal ini dibenarkan sebagaimana tertera dalam kitab dan sunnah nabinya qauluhu ta'ala ya wa huwa qauluhu ta'ala firman Allah Thumma stawa alal arshir rahman Kemudian dia Allah Jalla wa'ala Setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Thumma stawa alal arshi Dia pun bersemayam di atas arasnya Ar-Rahman adalah Tuhan yang maha pemurah Naam Wa qala ta'ala Ar-Rahmanu rahman alal asistawa Dalam surat Furqan Sekarang dalam surat Toha Tadi Al-Furqan ayat 59 sekarang dalam surat Taha ayat 50 ayat kelima Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasnya bersemayam. Naam. Wa qala ta'ala fi wasfi fi wasfi malaikati <clears throat> yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman ketika menyipati bagaimana takutnya malaikat-malaikat kepada Allah. Yakhafuna rabbahum, mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka Allah min fawqihim yang di atas mereka yaf'aluna ma yu'marun yang mereka melakukan apa yang diperintahkan. Mereka takut kepada Allah yang di atas mereka. Sementara Jahmiyah mengatakan tidak ada Tuhan di atas. Di mana Tuhan? Di mana-mana. Ya. Di atas tak ada, tapi di mana? Di mana-mana, lebih parah. Sehingga menempati semua tempat-tempat yang buruk, di mana-mana ada naudzubillah min dzalik. Tong-tong sampah, di lubang-lubang sampah, di WC-WC. wc wc ya di patung-patung, di berhala-berhala. Lebih buruk perkataannya daripada ahlu ahlu Nasara, kaum Nasara yang mengatakan Allah ada pada Isa. Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, na'am. Wa qala ta'ala Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih. Allah juga berfirman dalam surah Fatir menjelaskan naik kepada Allah segala macam perkataan yang baik Kata Allah, "Ilahi yas'adul kalimat thayyib." Kepada Allah lah naik semua perkataan yang baik-baik. Kita berzikir naik ke atas, kita baca Quran naik ke atas, kita beramar ma'ruf nahi mungkar naik ke atas. Kita memberikan nasihat naik ke atas. Semua perkataan yang baik-baik naik kepadanya, nyanya kembali kepada Allah. Ilahi yasadul kalimat tayyib wal amalu salih. Naik pula kepadanya semua amalan-amalan yang salih yang kita lakukan. Ya, dibawa oleh malaikat, diangkat ke langit. Ya. Wa nahwu dzalika katsir dan masih banyak semacam ini. Naam. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعجمية أين الله فأشارت إلى السماء Dan Rasulullah berta pernah bertanya kepada seorang budak, ya, di manakah Allah? Maka dia menunjukkan ke langit. Pak asyara ila sama, dia menunjukkan ke langit di atas. Inilah fitrah Buddha. Dia yakin Tuhannya di atas. Sementara ahli kalam kebingungan di mana Tuhannya. Bingung, sebingung-bingungnya. Sehingga mereka pun tak sepakat menunjukkan di mana Tuhan. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di samping. Bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Ini sesuatu yang tidak ada. Naam. ووصف النبي صلى الله عليه وس... ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عرج به من الأرض إلى السماء ثم من السماء إلى السماء إلى سدرة المنتهى ثم إلى ما فوقها حتى لقد قال لقد سمعت صريف الأقلام Dan Nabi menjelaskan bagaimana dia dibawa oleh Allah Swt. wa dimi'rajkan, diperjalankan. Ya, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dibawa ke langit. Terus sampai naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian di atas Sidratul Muntaha sampai Nabi mengatakan laqad sami'atu sarifal aqlam, sehingga aku mendengar ya suara pena yang bergerak menulis. Pena apa? Pena takdir. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Nah, ولما فرضت الصلوات جعل كل ما حبط من مكانه تلقاه موسى عليه السلام في بعد السماوات وأمره بسؤال التخفيف عن أمته فيرجع صاعدا مرتفعا إلى الله سبحانه وتعالى يسأله حتى انتهت إلى خمس صلوات وسنذكر تمام كلامه إن شاء الله تعالى عن قربه Ya, ketika diwajibkan sholat lima waktu, ya Nabi yang mulia Wasallam setiap kali turun dari berjumpa Allah Subhanahu wa taala disambut Musa di bawah. Ya. Kemudian Musa berkata kepada Muhammad, "Apa yang diperintahkan Tuhanmu?" Kata Nabi, "Dia perintahkan aku salat 50 kali sehari semalam." Kata Umar, kata Musa, "Is'alhu takhfif." Mintalah kepada Rabbmu keringanan. Sesungguhnya inna ummataka la tatiqu, umatmu tak sanggup. Laqad jarrabtu bani Israila wa hum atwalu min ummatika a'maran wa aqwa min ummatika ajsaman. Aku telah coba kaumku Bani Israel. Mereka lebih panjang umurnya daripada umatmu, mereka lebih kuat tubuhnya daripada umatmu. Mereka tak mampu. Mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Ya, fayarji'u sa'idan murtafian ila Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun naik kembali berjumpa Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu meminta kepada Allah agar diringankan maka Allah kurangi Nabi kembali pulang ke bawah disambut Musa berapa sekian dikurangi 10 umatmu tak sanggup minta kepada Tuhanmu keringanan berkali-kali Nabi naik turun naik turun turun dari Allah berjumpa Musa kemudian naik kembali kepada Allah menunjukkan Allah di mana di atas Heran kita bagaimana orang-orang ahlu kalam memaknai tentang Isra Mi'raj. Allah itu di atas itu bicara sama eh, Nabi bicara sama siapa di atas? Nabi berjumpa dengan siapa di atas? Dikatakan bahwasanya salat itu tanpa perantara. Perintah salat tanpa perantara. Tak ada Jibril yang menyampaikan. Subhanallah. Jadi perkataan siapa yang dengar Nabi wasallam kalau bukan perkataan Allah? Kata mereka bukan. Tak mungkin Allah berkata-kata dengan suara yang harus dengar, itu sifat makhluk. Ya. Mereka menafikan. Jadi Nabi ke atas ngapain? Jumpa siapa? Untuk apa? Bahan Allah Turun ke bawah kata Musa, berapa sekian tak sanggup umatmu. Naik ke atas, mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Ya. Sampai akhirnya lima rakaat Nabi kembali turun Jumpa dengan Musa, kata Musa berapa? Lima rakaat. Mintalah lagi keringan kepada Tuhanmu. Ya, aku khawatir umatmu tak mampu. Kata Nabi, laqad min rabbi. Aku malu naik kepada Tuhan aku minta keringanan lagi. Maka berkata Allah, ya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri. Wahai Muhammad, la yubaddalu qawladayya. Tak bisa lagi dirubah. Ketentuan takdirku, dia lima. Sehari semalam, lima puluh kali ganjarannya di si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti akan disebutkan perkara ini insyaallah Allah taala. Intinya Nabi ke atas itu jumpa siapa? Jumpa angin? Mustahil. Ke Sidratul Muntaha, Muntaha bicara sama siapa? Allah Jalla wa'ala. Ahlu kalam menafikan Allah berbicara. Allah tak mungkin berbicara. Ya, rusaklah kita bicara ahlu kalam. Naam. Ahsanallahu ilaikum qaulul imam qaulul imami Abil Qasim خلف ابن عبد الله mukri الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى قال في الجزء الأول من كتاب من كتاب الاهتداء لأهل الحق والاقتداء من من تصنيفه في شرح الملخص للشيخ أبي الحسن القابسي رحمه الله تعالى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلامة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل, كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيها فأعطيه فأعطيه فأعطيه ومن, ومن استغفرني فأغفر, فأغفر, فأغفر له نعم Berkata Imam Abu Qasim Khalid bin Abdullah Al-Muqri Al-Andalusi Al-Maliki. Ini ulama lain dari mazhab Malikiyah. Ya, namanya adalah kunyahnya Abu Qasim Khalid bin Abdullah Al-Muqri Al-Andalusi. Nisbat kepada Andalus dari negeri Andalusia, Spanyol. Al-Maliki bermazhab Malik rahimahullah. Dalam juz yang pertama dari kitabnya Al-Ihtida li Ahli Al-Haqq wal Iqtida. Ya. Dari apa yang dikarang dalam syarah Al-Mulakhas milik Syekh Abil Hasan Al-Qabisi rahimahullah taala dari Malik bin Syihab dari Abi Abdullah Al-Aghar dan Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yanzilu rabbuna Tuhan kita turun kullalailatin setiap malamnya ila sama'i dunya ke langit dunia karena langit itu banyak, tujuh lapis yang terendah langit dunia. Yang kita lihat dari bintang-bintang yang begitu banyaknya jumlahnya miliaran, galaksi yang miliaran semuanya adalah merupakan perhiasan bagi langit dunia. Artinya dia semuanya di bawah langit dunia. Ya. Dan langit-langit semua adalah merupakan makhluk besar ciptaan Allah menjadi atap bagi seluruh makhluk, memiliki pintu-pintu, memiliki penghuni-penghuni. Wa futihatis sama'u fakanat abwabah. Dibukakanlah langit-langit seluruhnya dan langit-langit memiliki pintu-pintu. Ada makhluknya di sana. Dari malaikat-malaikat Allah hanya Allah tahu berapa jumlahnya. Setiap sejengkal ada malaikat sedang berdiri, sedang ruku, sedang sujud. Ya. Allah turun ke langit dunia setiap malamnya. Dan jangan tanyakan bagaimana dia turun. Yang pasti tidak sebagaimana turunnya makhluk. Yang jelas Allah tak pernah selama-lamanya dalam makhluk dan tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turunnya tak sama dengan turunnya malaikat, tak sama dengan turunnya manusia dan seterusnya. Yang jelas dia turun. Dan kita harus pahami bahwa Allah memiliki sifat yang bernama al-ulu. Artinya sifat maha tinggi, Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Tuhanku yang maha tinggi. Ulama ahlu sunnah menyepakati sifatul ulu, sifat maha tinggi adalah merupakan sifatul zat. Sifat yang melekat dengan Allah. Sifatul zat inilah sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah. Berarti selama-lamanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Meski dia turun ke lagi dunia tetap maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Jangan dipahami bagaimana turunnya makhluk. Dipahami Allah berarti akan melewati langit ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu. Tidak. Bagaimana turunnya Allah alam. Yang jelas kita yakini Allah Maha Tinggi selama-lamanya di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian dia mengatakan turun. Iya turun. Bagaimana? Jangan kau tanyakan bagaimana. Karena tak jelaskan kepadamu bagaimana dia turun. Kapan? Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika bersisa sepuluh sepertiga malam terakhir. Fayaqulu maka dia berkata, "Man yad'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. "Wa man yas'aluni fa'atiyah." Siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah." Siapa yang waman man yastaghfirni?" Yang minta kepadaku ampunan, aku akan ampunkan dia. Ya. Dia menunjukkan Allah di atas. Nah, tafadhol. في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على الأرض من فوق سبع سماوات من غير مماسة ولا تقييف كما قال أهل العلم Hadis ini menunjukkan Allah di atas, di atas arasnya. Fauqa sab'i samawat, di atas tujuh lapis langitnya. Min ghairi mumassah. Bukan maknanya di atas, menempel. Sebagaimana menempelnya seorang raja di atas singgasananya. Allah min ghairi mumassah. Ya. masa yang masuk menempel. Allah di atas, bagaimana dia jangan tanyakan. Ya, min ghairi mumasatin wala takib. Di atas seluruh makhluknya bukan berarti di atas itu menempel. Allah tak butuh dengan makhluk semuanya, tak butuh kepada aras. Bahkan Allah lebih besar daripada aras. Bukanlah sebagaimana kalam bayangkan Allah itu berarti lebih kecil daripada aras, sebagaimana raja lebih kecil daripada singgasananya. Berarti Allah butuh kepada aras. Kalau andai kata raja arasnya dijatuhkan, maka sang raja akan jatuh. Kalau aras diambil, berarti Allah jatuh. Ini ungkapan jahilnya mereka. Mereka menyamakan Allah dengan aras. Sebelum Allah ciptakan aras, Allah sudah ada. Subhanallah. Ya. Allah menciptakan aras, Allah tak butuh kepadanya. Bahkan aras yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ulama al-sunnah membedakan antara sifat bersemayam dengan sifat maha tinggi al-ulu. Bersemayam namanya sifat istiwa. Mereka bedakan. Sifatul istiwa, sifat bersemayam itu sifatul af'al. Sifat kembali kepada perbuatan Allah. Bukan sifatul zat. Apa beda antara sifatul afal dengan sifatul dhat? Sifatul dhat sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya, seperti mendengar, melihat, selama-lamanya Allah mendengar, melihat, hidup, puasa, ilmu, selama-lamanya. Adapun sifatul afal, sifat yang kembali perbuatan kepada perbuatan Allah, ini adalah sifat-sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Kapan mau dia buat, dia buat. Seperti sifat turun, sifat datang di hari kiamat, sifat murka kepada sebagian makhluk, cinta kepada sebagian makhluk ini namanya sifat, ini namanya adalah sifatul af'al. Dan bersemayam masuk ke dalam sifatul af'al artinya terserah kepada kehendak Allah. Kapan dia mau bersemayam? Seharusnya bersemayam. Bisa dibedakan? Hah? <laughs> Maha tinggi itu sifat apa tadi? Zat. Meski dia mengatakan turun ke langit dunia, dia mah tinggi selama-lamanya atas seluruh makhluknya. Ya bagaimana turunnya Ustaz? Jangan tanyakan bagaimana. Ya. Muncul berbagai macam pertanyaan. Ketika Allah turun, siapa di atas aras? Dia membayangkan Allah SWT sebagaimana? Makhluk. Kenapa kau tanyakan? Allah nggak jelaskan kenapa kau tanya. Diam. Subhanallah. Ya. Dianggapnya Allah seperti manusia. Raja ketika turun dari arsy berarti tak ada lagi raja di atas aras. Itu raja manusia. Ini raja di raja, Rabbul Alamin. Yang tak butuh kepada aras. Subhanallah. Kama kal ahlu ilmi inilah perkataan para ulama. Jadi Allah makna bersemayam bukan mumasa harus nempel dengan aras. Allah tak butuh kepada aras. Bukan maknanya Allah diliputi aras berarti aras besar daripada daripada Allah. Tidak, Allah Maha besar. Allahu akbar. Subhanallah rabbiyal a'la maksud itu yang maha tinggi. Maha tinggi, maha besar. Ya, makna maha besar memang Allah maha besar daripada segala-galanya. Semua makhluk kecil. Bagaimana pula Allah Jalla wa'ala dapat dikatakan dikuasai oleh aras, diliputi aras, lebih kecil daripada aras, perkataan bohong, dusta. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa dalilu qawlihim ayda min al-Qur'ani qawluhu ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Wa qawluhu ta'ala thumma istawa 'ala al-'arsy ma lakum min dunihi min min waliyyin wala syafi'. Wa qawluhu ta'ala إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى ليس له دافع من الله ذي المعارج والعروج والصعود Dan dalil mereka tentang Allah di atas Dari Quran banyak, antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pemurah di atas yang bersemayam. Kemudian ayat lainnya, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas aras. Setelah menciptakan langit dan bumi dan menamasa, "Malakum min dunihi min wali wala syafi'." Tak ada bagi kalian dari selain Allah yang mampu menjadi wali penolong bagi kalian ataupun memberi syafaat. Juga firman-Nya, "Idzan labtaqau ila dzil 'arsy sabila." Qul law kana ma'u aliha, katakan Muhammad sekiranya ada tuhan-tuhan bersama Allah, pastilah mereka akan naik ke aras ingin merebut kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pemilik aras. Labtaqau ila dil arsy. Pasti mereka akan menuntut kepada pemilik aras sabila jalan ke sana untuk merebutnya. Tak ada tuhan said Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, ta'arujul malaikatu war-ruh ilaihi. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril, ar-ruh Jibril maknanya. Ya, Allah berkata kepada Isa alaihissalam, "Inni mutawafika Isa, aku akan menidurkan engkau." Ketika Isa akan disalib oleh Bani Israel Yahudi, Allah menidurkannya. rafi'uka ilayya," kemudian mengangkat engkau kepada saya. Allah bawa Nabi Isa ke langit. Ya. Menunjukkan Allah di atas, rafi'uka ilayya." akan mengangkatmu kepada saya. Nah, kemudian juga firman Allah, "Laisa lahu dafi'un." Tak ada yang dapat menolong seseorang dari Allah, minallahi ma'arij, dari Allah pemilik al-ma'arij. Al-ma'arij adalah segala macam bentuk jenjang ke atas yang mana makhluk-makhluk naik ke atas kepada Allah dari malaikat-malaikatnya. Ya, dan semua urusan Allah atur dari langit ke bumi, kemudian naik kepada Allah semua urusan tersebut. Naam. وقال مالك ابن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان Malik bin Anas berkata ya Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i rahimahullah tak sama dengan Anas bin Malik Anas bin Malik sahabat Nabi ya Malik bin Anas bukanlah dia anak daripada Anas bin Malik tidak tak ada hubungan antara Anas bin Malik dengan Malik bin Anas Allah Azza Jalla di langit kata beliau. Allah di atas langit dan ilmunya di setiap tempat. Tak ada tempat kecuali di sana ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yuridu wallahu a'lam biqoulihi fis sama'i 'ala as-sama'i kama qala ta'ala wa la usallibannakum fi zudu'in nakhli wa kama qala ta'ala aamintum man fis samai ay man 'ala as-sama'i ya'ni 'ala al-arsi wa kama qala ta'ala fasihu fil ard ay 'ala al-ard. Naam. Perkataan Imam Malik Allah di langit fis sama makna fi di dalam bahasa Arab di bisa bermakna atas di langit maknanya di atas langit. Ya. Sebagaimana Allah berfirman contohnya ketika Firaun marah kepada para tukang sihirnya yang beriman kepada Musa, dia mengancam. Apa ancaman Firaun? La usallibannakum fi judhu'in nakhli. Saya akan menyalip kalian semua fi judhu'in nakhli di pohon-pohon kurma. Makna di di sini fi bermakna ala di atas pohon-pohon kurma. Karena mereka di atas digantung di atas pohon-pohon kurma di sana di atas. Jadi makna fi di sini bermakna ala sama dengan Allah fis sama bukan dalam langit tapi di atas langit. Contoh lainnya Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan dia yang di langit? Maknanya dia yang di atas langit, karena Allah bukan dalam makhluknya. Fi bisa bermakna Allah. Contohnya Allah berfirman, berkata kepada manusia, "Fasihu fil ardi." Berjalanlah di bumi, bukan makna di bumi, di dalam bumi tapi di atas bumi. Jadi dalam bahasa Arab fi bisa datang bermakna ala di atas. Ya, kata Allah, famsu famsu fi manakibiha. Berjalanlah pada bumi-bumi ini. Maknanya bukan di bawahnya tapi di atas permukaan bumi. Naam. Wa qila li Malik, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kaifa istawa? Qala Malik rahimahullahu taala liqa'ilihi istawa'uhu ma'kulun wa kaifiyatuhu istiwa'uhu istiwa'uhu ma'kulun wa kaifiyatuhu majhula wa su'aluka an hada bid'ah wa araka rajul su' Wakil dari Malik ini memalik pernah ditanya Ini adalah pertanyaan yang tidak disukai Malik rahimahullah Ar-Rahmanu alal asistawa Wahai Imam Malik Kaifastawa Bagaimana Allah bersemayam? Kata Malik rahimahullah kepada orang yang bertanya tersebut, istiwa'uhu ma'qulun. Allah bersemayam dapat dicerna dengan akal sehat, logika manusia mencernanya. Ya, yang namanya ketinggian itu merupakan sifat kemuliaan. Bagi makhluk dan bagi Allah. Ya. Maka kata dia, makul. Logis, Allah di harus logis. Wa kaifiyatu majhulah, tapi bagaimana dia bersemayam? Majhulah, tak diketahui karena dia tak menjelaskan. Dan tak ada hamba yang tahu tentang Allah. Wa su'aluka an hadza bid'ah. Pertanyaanmu ini bid'ah. Para sahabat mereka imani Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala sitawa. Tak ada sahabat yang bertanya bagaimana Allah bersemayam sebagaimana engkau bertanya. Sahabat tak bertanya, para tabi'in tak bertanya, tabi'ut tabi'in tak bertanya karena mereka paham menerima maknanya, konsekuensinya. Datanglah generasi yang belakangan menganggap para salaf itu, orang orang terdahulu itu sederhana, mereka tidak jeli, mereka tidak cerdas. Muncullah perkataan as-salafu ya, as-salafu aslam. Memang benar orang terdahulu itu lebih selamat, tapi al-khalafu a'lam wa ahkam. Yang datang belakangan lebih mengetahui dari mereka yang terdahulu, lebih bijaksana daripada mereka terdahulu. Maksud mereka apa? Salaf itu nggak bertanya tentang perkara sifat, itu menunjukkan mereka umat yang sederhana, bersahaja. Umat datang setelah mereka lebih cerdas, lebih pintar sehingga mereka bertanya, sehingga mereka memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Inilah yang mereka mau. Subhanallah. Kata Malik, ini bid'ah. Tak ada contohnya. Wa aroka wa aroka rojulusu Wa arauka rajula su'in, kulihat engkau adalah orang buruk. Dalam berpiwayat keluarkan dia dari majlisku. Dia pun dikeluarkan daripada majlis Imam Malik rahimahullah. Naam. Wa qala Abu Ubaidah fi qawli ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ay 'ala qala wa taqulu al-Arab istawaitu fawqa dabbati wa fawqa al-bait. Abu Ubaidah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia berkata ay 'ala Manistawa ala di atas aras. Wataqul Arabu orang Arab mengatakan istawa itu fauqad dabati wa fauqal bait. Aku berada di atas rumah atau di atas tungganganku. Terus secara bahasa, berapa sisa waktu? 6 lagi. Tafadhal. Wa kullu ma qaddamat dalilun wadihun fi bitalika. Kullu ma qaddamtu. Wa kullu ma qaddamtu دليل واضح دليل واضح دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء وأن استوى بمعنى استولى لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة وإنه لا يغالب أحد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقة Kita cukupkan di sini insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan di kesempatan akan datang bantahan ulama tentang orang-orang yang menafsirkan istawa bersemayam dengan tafsiran istaula. Maknanya menguasai. Allah menguasai aras. Kalau menguasai aras, Allah menguasai seluruh alam, bukan hanya aras. Mengapa dikhususkan aras? Kemudian kata-kata thumma tawa kemudian dia pun bersemayam. Kok diartikan kemudian dia menguasai aras? Berarti sebelumnya aras gak dikuasainya, baru dikuasainya dan ini perkataan batil. Nanti dibantai insyaallah. Minggu akan datang jika masih ada umur kita masih hidup, masih segar, masih ada ajal, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.